Allah dekat. Allah memperhatikannya. Ini sangat banyak sekali. Di antaranya apa yang sudah kita baca yaitu tentang salat Rasulullah bersabda inna ahadakum idza qama yusalli fa inna ma yunaji rabbahu aw rabbuhu bainahu wa bainal qiblah Sesungguhnya salah seorang kalian jika berdiri untuk salat maka <clears throat> dia sedang bermunajat kepada Rabbnya atau Rabbnya ada di hadapannya antara dia dengan kiblat artinya di arah kiblat sebagaimana dalam riwayat berikut innallaha qibala wajhih idza shalla sesungguhnya Allah di hadapan wajahnya jika seorang hamba salat hadis-hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dan lain-lainnya yang menunjukkan ucapan Rasulullah SAW ini agar kita beribadah salat dalam keadaan yakin Allah di hadapan kita seakan-akan kita melihat Allah sehingga kita salatnya betul-betul salat yang khusyuk, salat muwaddi', salatnya seperti salat terakhir dalam keadaan seakan-akan dia melihat Allah. Dan juga dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit." Juga dalam riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menghadapkan wajahnya ke wajah hamba yang sedang salat. Malam yaltafit selama hamba tadi tidak menengok, menengok ke kanan atau ke kiri. Wa qauluhu lilladzina rafa'u aswatahum bidzikr. Dan Rasulullah juga pernah bersabda kepada para sahabatnya ketika mereka berzikir dengan suara yang keras ketika berjalan untuk berangkat berperang, mereka berzikir dan menjerit-jerit berdoa dengan suara yang keras. Maka Rasulullah mengingatkan mereka dengan kalimat irba'u ala anfusikum. Irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wa la ghaiban innakum tad'una sami'an qariba. Tenanglah kata Rasulullah SAW. Tenangkan diri diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa, tidak menyeru, sesuatu zat yang tuli juga bukan menyeru yang tidak ada. Kalian menyeru, berdoa kepada yang maha mendengar dan maha dekat. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan dua sifat. Sami'an qariba. yang ini tidak perlu pakai suara-suara yang keras menjerit-jerit. Dengan suara lirih itu sudah cukup. Ya Rab, Ya Rab. Itu sudah cukup. Kenapa harus menyatakan dengan suara yang keras, menjerit-jerit? Maka Rasulullah mengingatkan mereka irba'u ala anfusikum. Tenangkanlah diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berbicara kepada yang tuli. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tidak ada. Tetapi kalian menyeru, berdoa kepada yang maha mendengar dan maha dekat. Wa fi riwayah. Di dalam riwayat lain dikatakan. Wa akrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Ini tenangkanlah diri kalian tidak perlu menjerit dengan suara-suara yang keras dalam berzikir, dalam berdoa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Lebih dekat dari leher kendaraannya. yakni mereka para sahabat dalam keadaan menunggangi kendaraan-kendaraan mereka, ada yang di atas kudanya, ada yang di atas untanya. Maka ketika mereka menyeru Allah dengan suara yang keras, Rasulullah ingatkan mereka, tidak perlu menjerit-jerit dan diingatkan dengan dua sifat Allah yaitu maha mendengar dan sifat qarib, dekat. Dikatakan sungguhnya Allah dalam keadaan qarib, aqrab ila ahadikum min unuq rahilatih. Sungguh Allah lebih dekat kepada salah seorang kalian lebih dekat daripada leher kendaraannya. Leher kendaraannya ada di hadapan dia. Allah lebih dekat dari itu. Dalam riwayat lain dikatakan wa huwa aqrabu ila ahadikum min hablil warid Sesungguhnya Allah lebih dekat pada salah seorang kalian lebih daripada urat lehernya. Lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Wa qawluhu dan juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat lain beliau bersabda ana yaqulullah ana ma'abdi Allah berfirman kata Nabi alaihi salatu wassalam Allah berfirman, "Ana ma'a 'abdi idza dzakarni wa taharrakat bi syafatahu." Aku kata Allah bersama hambaku selama hambaku mengingat aku. Selama hambaku taharrakat bi syafatahu. Selama hambaku bibirnya terus bergerak mengingat aku. Bibirnya bergerak untuk zikir. Mengucapkan zikrullah, pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, aku tetap bersama hambaku selama hamba berzikir kepadaku dan selama bibirnya terus bergerak dan terus basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan adz-dzakirin wadz-dzakirat, kebersamaan Allah dengan para hambanya yang laki-laki maupun yang perempuan ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain dikatakan, Yaqulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana ma'adhani abdi, bi, wa ana ma'ahu haithu dhakarani. Fa'in dhakar Fa'in dhakarani Fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi Wa'in dhakarani Fi mala'in dhakartuhu Fi mala'in khairun منه Fi mala'in khairun منه Wa'in taqarraba minni shibran Taqarrabtu minhu dira'an Wa in taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa in atani yamshi ataituhu harwala Hadis yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Qudsi bahwa Rasulullah SAW menceritakan ucapan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ana ma'adhanni 'abdi." Aku bersama prasangka hambaku. Maka barang siapa yang memperasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Wa ana ma'ahu haitsu dzakarani. Dan aku kata Allah bersama hambaku selama hambaku itu mengingat aku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat aku pada dirinya, maka aku pun mengingat dia pada diriku kata Allah. Wa indakarani fi mala'in. Dan kalau dia mengingat aku, menyebut aku dalam keadaan di hadapan halayak ramai, di hadapan umum, maka aku akan sebut dia di dalam atau di depan masyarakat yang lebih baik daripada masyarakat yang dia sebut di hadapannya. Ya, ini barang siapa yang menyebut pada dirinya, mengingat pada dirinya, maka Allah akan terus sebut dia dan Allah akan uh, mengingat dia pada dirinya. Sedangkan orang yang mengingat Allah dan mengingatkan kaum muslimin tentang Allah berarti dia mengingatkan kaum muslimin atau menyebut Allah di hadapan masyarakat, di hadapan manusia, di hadapan masyarakat luas. Maka nilainya lebih tinggi. Allah akan sebut pula dia di hadapan masyarakat yang lebih baik daripada masyarakat dunia, yaitu para malaikat. Akan disebut di hadapan para malaikat akan dibanggakan di hadapan seluruh penduduk langit. Kemudian kata Allah, "Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dira'an." Kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Wa in taqarraba minni jira'an taqarrabtu minhu ba'a. Dan kalau dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Ba itu selengan ini. Ya. Kalau hasta segini. Ya. Kalau hasta sampai siku. Kalau ba seperti ba'a. Dia muddu yadahu. Ya. Menjulurkan tangan itu ba'a. Oleh karena itulah jual beli disebut bayi. Karena huma masing-masing penjual dan pembeli menjulurkan tangannya. Itu ba'a. Berarti setiap hamba itu mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadanya lebih dekat. Kalau mendekat sejengkal, maka Allah akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau mendekat kepada Allah sehasta, maka Allah akan mendekat kepadanya satu depa. Dan terus demikian. <laughs> Wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Dan kalau dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, mendekatiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan mendekatinya dalam keadaan berlari, kata Allah Subhanahu wa taala. Harwalah adalah berlari kecil. Dan tentunya kita tetapkan sifat harwala pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tetap menyatakan laisa kamitslihi syai. Tentunya tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan berlarinya makhluk, dan tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dimisalkan, tidak bisa disamakan dengan larinya apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tetapi hadis yang sahih ini tetap kita imani bahwa Allah menyatakan barang siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Dalam keadaan kita menyatakan tidak mengetahui kaifiahnya. Kita tidak tahu bagaimananya, kayak apanya dan pertanyaan tentang itu adalah bid'ah. Kayak apa berlarinya? Bid'ah. Karena kalian belum bisa menetapkan zat Allah seperti apa, apalagi berlarinya. Maka cukup kita katakan sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan ketinggian Allah, dan pasti tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dengan larinya makhluk. Maka diingatkan oleh Murajab dengan peringatan keras. وَمَنْ فَهِمَ مِنْ شَيْءٍ هَذِهِ النُّصُصْ تَشْبِيهًا aw hululan aw ittihad ittihadan fa innama ata min maka barang siapa yang memahami dari hadis-hadis ini dengan pemahaman tasbih dikira ini berarti menyerupakan Allah dengan makhluk atau mengira berarti Allah menyatu dengan dirinya karena de lebih dekat dari urat lehernya berarti menyatu ini prasangka yang bodoh dan dikatakan ata min jahli ini keluar karena kebodohannya. Kalimat-kalimat tadi keluar karena kebodohan mereka. Memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tadi dengan tasbih, dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Membayangkan seperti sesuatu yang kalau lebih dekat dari urat lehernya berarti ada di dalam badan. Oh berarti Allah menyatu dengan diriku, manunggaling lo gusti. Bahasa jahil jahlun ala jahlin, bodoh di atas kebodohan. Pertama dia menyamakan Allah dengan makhluknya, kemudian dia meremehkan dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala karena dianggap menyatu dengan dirinya. ikhwanifidina azakumullah. Pemahaman wahdatul wujud, pemahaman yang meyakini bahwa Allah menyatu dengan manusia, ini adalah pemahaman sesat, pemahaman batil yang sesatnya naudzubillah sudah mencapai kepada kekufuran sehingga para ulama keras dalam hal ini. Sampai-sampai Ibn Taimiyah mengomentari al-hulul. Orang yang menyatakan bahwa Allah meresap dengan seluruh alam ini. Meresap itu menyatu dan meresap ke dalam semua benda-benda ini. Maka dikatakan mereka lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani. Mengapa demikian? Dijawab, diterangkan oleh Ibn Taimiyah. Kenapa saya katakan lebih sesat daripada Yahudi dan Nasrani? Karena Yahudi menyatakan bahwasanya Uzair anak Allah atau Uzair sebagai Tuhan. Nasrani menyatakan Isa sebagai Tuhan, sedangkan mereka kaum hululiyun menyatakan semua benda ini Tuhan. Rumah ini Tuhan, ini Tuhan, semua Tuhan. Kenapa? Karena Allah menyatu dengan semua itu. Karena Allah ada di sini, nyatu dengan semuanya. Allah ada dalam dadanya, nyatu dengan diriku. Sehingga mereka, kaum hululiyun dan juga wahdatul wujud, kalau mereka merasa dirinya sudah menyatu dengan Allah, mereka mengatakan Allah. Aku adalah Allah. Apakah ini tidak sama dengan ucapan Firaun? Ana rabbukumul a'la. Ucapan Firaun ana rabbukumul a'la sudah menjadikan Firaun sebagai tagut, sebagai contoh tagut yang paling utama dalam Quran. Allah sebutkan berkali-kali inna fir'auna ala fil ardi Sesungguhnya Firaun dalam keadaan sombong di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengecapnya sebagai tahu, sebagai kafir, sebagai orang yang melampaui batas, adil dan seterusnya. Ternyata ada aliran dari aliran-aliran yang mengaku muslimin yaitu aliran wahdatul wujud dan aliran hululiyah menyatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu. Sehingga tokohnya Tokoh mereka ketika naik di mimbar pada acara pertemuan besar, semua torekot-torekot yang bersama mereka ketika kumpul tokohnya berkata dengan lantang dengan berani ana rafa'tul arsh akulah yang mengangkat arsh akulah yang menciptakan langit dan bumi akulah yang memiliki segala alam ini ucapan apa ini kalau bukan ucapan kafir sekafir kafirnya tetapi pengikutnya yang hadir justru menyambut selamat, selamat, selamat, selamat. beri mabruk, mabruk. Disalami oleh semua hadirin dan mengatakan selamat, selamat. Kamu sudah mencapai tingkat yang tertinggi, yaitu tingkat wahdatul wujud. Kamu sudah menyatu dengan Allah. Disambut dan diucapkan dengan selamat, selamat. Selamat, celaka, binasa, kok selamat? Kafir keluar dari Islam diberi sambutan keselamatan. Ini kesesatan yang sudah terlalu jauh diawali dengan keyakinan-keyakinan ini tadi. Makanya diingatkan oleh Ibn Rajab, hati-hati. Hadis-hadis di atas yang dibahas tadi, Allah lebih dekat dengan urat lehernya atau Allah lebih dekat daripada kepala e, tunggangannya, kendaraannya atau dikatakan kamu jangan menjerit-jerit, tenanglah Sesungguhnya kamu menyeru, berdoa kepada Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya karib. Tetapi jangan disamakan dengan makhluk. Jangan disamakan dengan makhluk. Kalau ada di sini, tidak ada di sana. Kalau ada di sana, tidak ada di sini. Kan begitu. Kalau makhluk, oh dia di atas tinggi. Oh berarti bukan di sini, yang nggak dekat, jauh. Oh enggak, dia di sini. Oh berarti dia di atas. Lihat, ini makhluk. Dan hukum makhluk kamu hukumi untuk makhluk. Semua kaidah-kaidah yang dipelajari tentang makhluk terapkan untuk makhluk, jangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli syai'in qadir wa huwa dan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Sehingga hukum-hukum fisika kamu buang, jangan diterapkan untuk Allah. Hukum-hukum kamu semuanya yang kamu pelajari dalam ilmu-ilmu kamu, ilmu eksak, itu jangan dipakai untuk memikirkan tentang Allah, untuk menukur tentang Allah. Berarti, berarti, berarti jangan. Bagi Allah, kalau Allah menyatakan bahwa Allah maha tinggi. Sabbihisma marabbikal a'la. Pujilah Allah yang maha tinggi. Maka kita yakini Allah maha tinggi. Dan Allah mengatakan ini qarib. Maka kita yakini Allah maha dekat. bagaimana bisa? Bisa bagi Allah. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Maka para ulama tetap menyatakan bahwa Allah maha tinggi di atas arasnya dan Allah dekat dengan kalian. Kok bisa? Bisa. Ya. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala bisa. Kayak apa? Tidak tahu. Kita tidak pernah melihat zat Allah seperti apa, apalagi menerangkan kayak apanya. Maka cukup berita-berita tadi mendorong orang-orang mukmin untuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh karena Allah dekat di hadapannya. Ketika dia salat, Allah di hadapannya. Kalau dia dalam keadaan beribadah, Allah dekat dengan dia. Ketika dia berzikir pada Allah, Allah bersamanya. Maka khonifin na'azakumullah disebutkan oleh sebagian ulama bahwa makna ma'iyatullah ini Allah selalu iringi dengan ilmunya, Allah iringi dengan pendengarannya, dan Allah iringi dengan basir, pandangannya. Seperti Ketika Allah katakan kepada Musa dan Harun, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Sehingga Allah bersama kalian pandangannya, Allah bersama kalian pendengarannya, Allah bersama kalian ilmunya, Allah bersama kalian maha mendengar, maha melihat, maha tahu. Ikhwan ibn Tentunya ini ma'iyah difahami di dalam bahasa Arab, bahkan dipahami juga dalam bahasa Indonesia, begitu. Kalau namanya bersama itu, kalau dia dalam keadaan betul-betul tahu seluruhnya, Pak, ilmunya, mendengar dan melihat, itu namanya bersama. Maka ikhwanifidina azakumullah, kalau kita mengetahui ayat-ayat tadi, setiap Allah menyatakan kedekatannya, wana akrab ilaikum hablil warid, aku lebih dekat daripada urat lehernya. Apa lanjutannya? Selalu diiringi masalah ilmu atau pendengaran. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun ati. Tidak terucap satu kalimat pun kecuali ada pencatat di kanan dan kirinya kata Allah Subhanahu wa taala. Maka khonifidina azakumullah dalam keadaan di hadapannya yaitu ketika kamu naik kendaraan di mana leher untamu di hadapanmu di mana telinga untamu? Di hadapanmu. Tapi apakah dia mengetahui kamu? Kalau nggak nengok, nggak lihat. Dekat mana dengan Allah? Yang sami'un basirun karim, Maha mendengar, maha melihat, maha dekat. Dalam keadaan tahu semua yang bisikkan oleh kamu dalam hatimu, Allah tahu. Itu yang tadi dekat tadi. Kalau nggak nengok, nggak tahu apa-apa. Bahkan apa yang ada di atasnya dia nggak ngerti. Apa yang dalam di dalam barang barang ini dia nggak tahu. Itu unta atau keledai. Bahkan kitab-kitab yang ada di atas dia nggak ngerti. Dia nggak paham apa-apa. Kama salil himari yahmilu asfara. Di atas punggungnya kitab, tapi nggak ngerti apa-apa. Sehingga kita katakan hayat atau syaitan jauh banget. Ikhwan Maka kita yakini sifat Allah karib dan kita yakini Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi, demikian ahlu sunnah. Tidak kemudian mengambil yang satu membuang yang lain. Kalau wahdatul terwujud menyatakan Allah dekat itu kan banyak dalilnya. Ini ayatnya, ini hadisnya dibaca ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi. Maka kita katakan, lah bagaimana dengan ayat yang lebih banyak lagi yang menerangkan bahwa Allah Maha Tinggi di atas arusnya Bagaimana? Mau ditolak seluruhnya? Selalu begitu keadaannya. Ahlul bid'ah, ahlul dalal, selalu demikian. Pengambil sebagian, membuang sebagian. Kalau dia menyatakan Allah menyatu, berarti dia menyatakan bahwa Allah tidak di arasnya. Dan itu kenyataan. Kalau ditanyakan kepada mereka, Aina Allah? Di mana Allah? Mereka nggak bilang di atas sana, di atas aras tidak. Mereka mengatakan, ya di mana-mana. Ada di hati kita, ada di Emang sekecil apa nah subhanallah ya amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Sekecil apa kok ada di dalam dadamu. Ya. Tetapi kalau maknanya qarib, iya. Allah dekat. Dekat sekali dengan dadamu. Naam. Tetapi tetap Allah maha tinggi di atas arusnya. Ikhwanifidina'azakumullah. Dan ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala bisa. Jangan dihukumi dengan hukum-hukum makhluk. Kalau ada di sini tidak di sana, kalau ada di sana tidak di sini. Itu buang. Jangan dipakai untuk menerapkan atau untuk memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah laisa kamitslihi syai. Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya, sedangkan apa yang dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan semuanya tentang makhluk. Sehingga hukum-hukum mereka, hukum ini, hukum ini, hukum ini dalam ilmu alam mereka itu semuanya hukum-hukum makhluk. Jangan diterapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, nanti kamu stres. Gila. Akhirnya bingung baca ayat ini gimana sih? Katanya di atas, katanya bersama kita, tapi di atas ini gimana? Akhirnya stres. Ya. Ini karena kebodohan mereka yang dikatakan oleh Nurajab dengan kalimat fa innama ata min jahlihi wa su'u fahmih muncul pemikiran-pemikiran seperti itu dari kebodohan mereka dan dari kesalahpahaman mereka tentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu bari'an min dzalika kullih. Allah dan rasulnya berlepas diri dari semua itu. Fa man laisa kamitslihi syai'. Maha suci Allah yang tidak sama dengan makhluk manapun dan tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Berkata Abu Bakar Al-Muzani, من مثلك يا ابن آدم قل لي بينك وبين المحراب الماء كلما شئت دخلت علي على الله عز وجل وليس بينك وبينه ترجمان kata Abu Bakar Al-Muzani yang menyatakan siapa yang seperti kamu wahai Bani Adam wahai anak manusia siapa yang seperti kamu wahai anak manusia yang dibiarkan kamu dengan mihrab dan akhir sudah cukup. Kapan saja kamu ingin masuk menemui Allah, berbicara dengan Allah, silahkan. Kapan saja. Tinggal ambil airnya untuk bersuci, kemudian masuk mihrab, salat. Allah di hadapannya dan ketemu Allah. Langsung nggak pakai perantara. Laisa bainaka wa bainahu turjuman. Tidak ada perantara, tidak ada penerjemah. Langsung antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini khonifilina azakumullah. Makanya yang namanya al-muhsinun, orang-orang yang sudah mencapai derajat ihsan, mereka beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Sehingga dia dalam keadaan beribadah menghadap Allah dan dia berbicara dengan Allah. Ya Rob Ya Rob Memanggil Allah. Menyampaikan kepada Allah. Mengungkapkan semua apa yang ada dalam hatinya kepada Allah. Ya Allah aku begini, Ya Allah aku begitu mengeluhkan kesengsaraannya kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmatnya juga kepada Allah, memintanya kepada Allah, berlindung kepada Allah. Man misluka ya ibn Adam? Siapa yang seperti kamu wahai anak Adam? Wahai anak manusia, dimudahkan oleh Allah. Allah biarkan kamu dengan mihrabmu dengan airmu. Cukup. Kalau mau ketemu Allah, kamu tinggal berwudu, kemudian masuk tempat salatmu, salatlah. Bisa ketemu Allah dan bisa kamu ungkapkan semua keluhan dirimu dan semua hasratmu sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini azakumullah maksudnya adalah berita gembira kepada manusia agar jangan menyia-nyiakan kesempatan emas yang Allah berikan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, aku dekat, kata Allah. Aku dekat, aku mengabulkan doa hamba-hambaku. Maka siapapun yang mau ketemu Allah dan mau minta pada Allah, silahkan. Airnya ada dan kemudian tempat salatnya ada. Lo mana tempat salatnya? Di mana saja. Alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura dijadikan untuk bumi ini sebagai masjid. Fa ayyuma rajulin abrakathu shalah falyusalli. Ada hadis sahih dalam kitab-kitab sahih. Maka seorang ketika datang waktu salat, salatlah. Ada untuk berwudunya, ada untuk taharahnya dan ada tempat salatnya di mana saja dia berada. Maka konfidina azakumullah diingatkan oleh para ulama seperti Abu Bakar Al-Muzani Nikmat sekali kalian wahai anak Adam. manis luka ya benar Adam. Siapa yang seperti kamu wahai anak Adam? Airmu ada, tempat sholatmu ada. Kapan saja kamu ingin bertemu Allah, silahkan. Airnya ada, tempat sholatnya ada. sholatlah dan kamu menghadap Allah. Silahkan sampaikan apa yang mau kamu sampaikan dan mintalah apa yang mau kamu minta. وَمَنْ وَصَلَ إلى استحضار هَذَا فِي حَالِ ذِكْرِهِ لِلَّهِ وَعِبَادَتِهِ ista'nasa billahi wastauhasya min khalqih. Maka barang siapa yang sudah mencapai peringkat ini, peringkat ihsan ini, yakni ketika dia ingat Allah, zikir pada Allah dalam ibadahnya, maka tentu dia akan ista'nasa billah, akan merasa tentram dengan Allah. Ista'nasa itu adalah tentram, tenang, karena ada Allah swt. Kenapa sulit-sulit? Aduh saya susah, Kenapa susah? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Lo apa Allah akan ngasih? Ngasih Allah janji. Allah janji, Allah menyatakan dalam ayat-ayatnya, Allah berjanji untuk mengabulkan. Ud'uni astajib lakum kata Allah. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan untukmu. Dan janji Allah pasti benar. Ingat, Allah ala dhanni abdi. Allah sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kamu yang nggak yakin, kayak kaya sih nggak dikasih. Yang nggak dikasih benar. Karena Allah menyatakan, sebagaimana dalam hadis kursi tadi, Ana ala dhanni abdi. Aku menurut prasangka hambaku. Maka berprasangkalah yang baik pada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dikabulkan oleh Allah. Insya Allah diberi. Mintalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoalah, sujudlah, merataplah di hadapan Allah dengan yakin. Dengan husnudhan ini akan ista'nasa billah, akan tentram dan tenang hatinya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, istauhasya min khalqihi daruratan. Akhirnya dia merasa asing, merasa khawatir. Istauhasya itu keadaan orang yang sendiri, kayak apa rasanya? Kalau orang itu tidak ada penolongnya, tidak ada pembelanya, tidak ada yang membantunya, tidak ada yang memperhatikannya. Ini Ya, ini merasa sendiri maka orang yang derajatnya sudah mencapai derajat ihsan, ketika bersama manusia sibuk dengan masalah-masalah mereka, justru gelisah. Kenapa gelisah? Dia ingin kembali di menghadap Allah lagi. Ingin kembali untuk berbicara dengan Allah, untuk munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tentram kembali hatinya. Inilah yang yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh Orang yang akan Allah naungi nanti hari kiamat. Sab'atun Allah yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh golongan. Yang Allah naungi mereka di mana waktu itu tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama imamun adil dan kemudian disebutkan di antaranya syabun, seorang pemuda yang qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Seorang pemuda yang hatinya terkait dengan masjid, tempat sholatnya. Rindu. Ketika dia keluar dari masjid, Sampai dia balik lagi ke masjid. Rindu kapan? Kok belum azan? Pengen cepat kembali lagi untuk menemui Allah lagi dan sholat lagi. Rindu dengan sholat. Ini konifidina azakumullah tidak akan mengetahui rasanya, lezatnya kecuali muhsinun. Nggak akan merasakan nikmatnya dan lezatnya rindu yang seperti ini kecuali orang-orang yang derajatnya sudah mencapai derajat ihsan. Kalau tidak, akan heran-heran, kok rindu, rindu apanya sih? Begitu, nggak paham. Tidak paham sama sekali. Bahkan kalau ngomong nggak dipercaya. Kamu rindu sama apanya? Lo saya rindu ingin kembali bermuat kepada Allah. Ah, rasanya sih nggak percaya. Paling-paling ada apa-apa di masjid. Ya. Atau kamu mungkin di masjid dapatkan suatu ademnya ada kipas anginnya ya di sana. Atau ada oh, anu begini dan begitu. Tidak percaya sama sekali. Kenapa? Makomnya sudah beda. Ya Peringkatnya beda, dia dalam keadaan tidak mengerti bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang muslimun Sedangkan orang-orang muslim merasakan lezatnya iman karena mereka dalam keadaan sudah merasakannya dan sudah mencapai tingkat itu dengan ibadahnya, khusyuknya, keyakinannya, imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, di sini dinukilkan ucapan-ucapan tokoh-tokoh ahli ibadah yang sebagiannya terkenal dengan tokoh zuhudnya atau tokoh eh, yang dikatakan ubad ahli ibadah. Disebutkan di antaranya ucapan Thawr Ibn Yazid, "Qara'tu fi ba'd al-kutub anna Isa alaihi salam qala, ya ma'syar al-hawariyin, kallimullah." Aku mendapatkan di beberapa catatan kitab bahwasanya Nabi Isa ini berarti kisah Bani Israel, Israeliat. Maka kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah tolak. Kalau cocok dengan Quran dan Sunnah terima. Kalau tidak tahu maka jangan didustakan, jangan di, diiakan. Nggak tahu. Mungkin benar, mungkin tidak. Gitu saja. Di sini kalimatnya bahwa Nabi Musa alaihissalam memanggil Hawariyin. Nabi Isa alaihissalam memanggil Hawariyin. Wahai Hawariyin, berbicara kepada Allah dengan banyak dan berbicara kepada manusia sedikit. Kalau kaifa nukallimullah katsiran? Mereka bertanya bagaimana berbicara kepada Allah dengan banyak. Ukhlu bimunajatihi. Berkholwatlah kamu untuk bermunajat kepadanya. Berkholwat itu bukan semedi. Ya. Berkholwat itu bukan kegua gua bukan. Tetapi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya kholwat. Kenapa disebut kholwat? Karena ketika ibadah dia langsung berhadapan dengan Allah tanpa perantara. Maka sepertinya khalwat antara dia dengan Allah saja, tidak ada yang lain. Ya. Walaupun tentunya di kanannya ada orang, di kirinya ada orang karena dia di masjid. Tapi dia berbicara pada Allah langsung. Tanpa ada urusan dengan yang di kanan, tanpa ada urusan dengan yang di kiri. Maka disebut dengan berkhalwat atau lebih dikenal dengan munajat. Bermunajat. Itulah waktu kamu berbicara pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jazakumullah khair. Subhanakallah, bihamdika, ilah, ilah, wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.